Al-Qayyim rahimahullahu taala Dan pada malam hari ini kita memasuki bab yang ketujuh. Kata beliau rahimahullah taala fi dzikri aqsamihi bi'tibari muta'allaqihi menyebutkan tentang pembahagian sabar ditinjau dari hubungannya dengan sesuatu yang dia bersabar atasnya. الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام Sabar itu apabila ditinjau dari keterkaitan sabar dengan hal-hal yang dia selami dalam kehidupan dunia terbagi menjadi tiga bahagian. Sabrun alal awamiri wa ta'ati hatta yuaddiyaha. Yang pertama adalah bersabar dalam menjalankan perintah-perintah, ketaatan-ketaatan hingga dia menunaikannya. Yang kedua, wasabrun anil manahi wal mukhalafat hatta la yaqa fiha. Sabar dalam meninggalkan segala perkara yang terlarang dan segala hal-hal yang menyelisihi syariat agar kemudian dia tidak terjatuh ke dalam perkara itu. Dan yang ketiga, wasadrun 'ala al-aqdar wal aqdiyati hatta la yatasakhataha. Bersabar di dalam menghadapi takdir dan segala ketetapan Allah Jalla wa agar kemudian dia tidak murka, tidak marah dalam menghadapi takdir dan ketetapan Allah Jalla wa'ala tersebut. Maka ini tiga macam jenis kesabaran. Dan tiga jenis ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Futuhul Ghaib bahwa dia mengatakan la budda lil 'abdi min amrin yaf'aluhu wa nahyin yajtanibuhu wa qadarin yasbiru alaihi merupakan keharusan bagi setiap hamba untuk mengerjakan perintah yang diarahkan kepadanya dan larangan yang harus dia jauhi dan takdir yang dia harus bersabar di dalam menghadapinya dan dari tiga jenis sabar ini ditinjau dari keterkaitan sabar tersebut dengan perbuatan hamba dan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu ditinjau dari dua arah ada kesabaran yang harus dilakukan oleh seorang hamba itu dari arah Allah Jalla wa'ala. Dari arah Allah Tabaraka ta'ala. Dan yang kedua dari sisi hamba. Dari sisi hambanya. Adapun dari sisi Allah Jalla wa'ala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi hamba-hambanya itu ada dua hukum. Hukum yang pertama yang berkaitan dengan syariatnya, yang berkaitan dengan agama. Yang disebut hukmun syar'iyyun dini. Hukum syariat. Hukum yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang kaitannya dengan perintah dan larangan. Allah Azza wa memerintahkan ini dan itu. Allah Azza wa melarang dari melakukan ini dan itu. Hukum yang kedua, hukmun kauniyun qadari. Hukum yang kedua adalah hukum yang berkaitan dengan takdir. Apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Segala apa yang terjadi di muka bumi ini dan apa yang akan terjadi semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik dan yang buruk. Inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan berdasarkan takdir dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda كتب maqadir مقادير كل الخلائق qabla ay yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah Allah Jalla wa ala telah menetapkan takdir-takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini 50 ribu tahun yang lalu semua telah ditakdirkan jadi di sini ada dua hukum yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang pertama yang berkaitan dengan hukum agama, hukum syar'i dan yang kedua yang berkaitan dengan hukum takdir. Hukmun qadari kauni. Adapun hukum syar'i itu berkaitan dengan perintah Allah Tabaraka wa taala dan yang berkaitan dengan takdir adalah apa yang telah menjadi ketetapan dan ciptaan Allah tabaraka wa taala jadi ada syariat dan ada takdir Allah Jalla ala berfirman ala lahul khalqu wal amru milik Allah subhanahu wa ta'ala Al-khalqu, penciptaan segala sesuatu yang ada di jagat raya ini diciptakan oleh Allah. Termasuk perbuatan hamba-hamba. Termasuk berbagai macam kenikmatan dan berbagai macam musibah, bencana, malapetaka, wabah, gempa bumi, gunung meletus, dan yang lainnya. Semua telah menjadi ketetapan dan takdir Allah Jalla wa'ala. Dan Allah Azza wa Jalla juga memiliki al-amru. Al-amru yaitu ketetapan syariatnya. Nah, hukum Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan agama itu dituntut bagi seorang hamba untuk menegakkannya, untuk melakukannya. Dan itu terbagi menjadi dua macam pula. Ada yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar hamba tersebut melakukannya. Dituntut untuk dilakukannya perintah itu. Itu yang bersifat perintah. Ada yang sifatnya wajib. Sehingga wajib bagi seorang hamba untuk melakukannya. Dan ada pula yang hukumnya anjuran. Mustahab perintah tapi sifatnya anjuran. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, "Wala yatimu dzalika illa bis sabr." Dan tidak akan sempurna bagi seorang hamba dalam menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala itu kecuali dengan kesabaran. Sabar di dalam menjalankan ketaatan yang wajib atau yang mustahab. Yang wajib seperti sholat lima waktu. Berpuasa di bulan Ramadan. Berbakti kepada kedua orang tua. Taat kepada pemerintah. Dan yang lainnya. Yang mustahab seperti mengerjakan salat rawatib, salatul lail, salatul duha, puasa-puasa sunnah Senin Kamis, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dan yang lainnya. Yang kedua yang berkaitan dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar hamba tersebut meninggalkan perbuatan itu. Kalau yang pertama tadi diperintahkan untuk mewujudkan dan melakukannya. Kalau yang kedua ini dituntut dan diperintahkan untuk meninggalkannya. Ada yang diperintahkan untuk meninggalkan yang hukumnya haram apabila dia melakukannya. Dan ada pula yang hukumnya makruh dan tidak sempurna pula bagi seorang hamba di dalam meninggalkan apa yang diharamkan dan yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bersabar. Sabar. Yang diharamkan oleh Allah untuk dilakukan oleh seorang hamba seperti menyekutukan Allah menyembah kubur, melakukan perbuatan zina, dan yang lainnya. Yang makruh, yakni hukum-hukum yang disebutkan larangannya di dalam syariat. Apakah di dalam Al-Quranul Karim atau di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La, namun larangan tersebut tidak sampai kepada tingkatan haram. Tidak sampai kepada tingkatan diharamkannya. Namun apabila seorang melakukannya maka itu sesuatu yang makruh yang tidak disukai di dalam syariat bagi seorang untuk melakukannya. Maka yang wajib bagi seorang mukmin bersabar dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Adapun hukum yang berkaitan dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang telah menjadi ketetapan Allah yang tidak ada campur tangan manusia dalam hal itu. Semata-mata itu telah menjadi sunnatullah. Telah menjadi ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Dari berbagai macam musibah, cobaan, karena dunia ini adalah daru al-ibtila' tempat di mana Allah Azza wa Jalla senantiasa menguji hamba-hambanya. Maka kewajiban seorang hamba di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala juga dia harus bersabar. Dan dia harus ridha dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Jalla wa ala. dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa kesabaran di dalam menghadapi takdir adalah hal yang wajib. Namun ridha terhadap takdir ada dua pendapat dari pendapat para ulama, apakah wajib ataukah sifatnya anjuran yang sahih yang diriwayatkan dari madhab al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa itu tidak bersifat wajib namun sifatnya mustahab sesuatu yang dianjurkan maka kesimpulan dari apa yang telah kita sebutkan bahwa agama ini seluruhnya kembali kepada tiga kaidah ini dan itulah kesabaran yang sebenarnya yang harus dimiliki oleh setiap hamba. Yang pertama, fi'lul ma'mur. Melakukan dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang kedua, tarkul mahzur. Meninggalkan apa yang dilarang. Dan yang ketiga, as-sabru al maqdur. Bersabar terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya. Dan ketiga kaidah ini inilah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang wasiat Luqman Al-Hakim alaihi salam kepada anaknya dalam surah Luqman pada ayat yang ke-17 terkumpul tiga jenis kesabaran ini Allah Azza wa berfirman Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka Ya bunai wahai anakku aqimis salata tegakkanlah salat wa'mur bil ma'ruf dan perintahkanlah manusia kepada perkara yang ma'ruf Wanha anil munkar dan cegahlah manusia dari kemungkaran. Wasbir ala ma asabak. Dan bersabarlah kamu terhadap apa yang menimpamu dalam kehidupan ini. Jadi ini tiga kaidah disebutkan di dalam ayat ini. Wa'mur bil ma'ruf mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan mengajak manusia untuk melakukan kebaikan yang paling utama bagi seorang sebelum dia mengajak orang lain dia mengajak dirinya sendiri terlebih dahulu dia mengajak dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum dia mengajak yang lain agar dia tidak terkena murka Allah Subhanahu wa taala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum Apakah kalian memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan sementara kalian lupa terhadap diri-diri kalian? Jadi yang dimaksud dalam firman ini wa'mur bil ma'ruf perintahkan manusia kepada perkara yang ma'ruf maksudnya kamu terlebih dahulu melakukan perkara yang ma'ruf itu sebelum mengajak yang lain. Dan untuk melakukan perkara yang ma'ruf adalah bersabar di dalam melakukannya. Dan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ma'ruf. Sebuah kebaikan, maka dia harus bersabar di dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, wanha anil mungkar. Laranglah manusia dari kemungkaran. Maksudnya, engkau terlebih dahulu mencegah dirimu dari kemungkaran. Sebelum engkau melarang manusia yang lain. Engkau masuk di dalamnya. Engkau larang dirimu terlebih dahulu untuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu dibutuhkan kesabaran as-sabru anin nawahi wal ma'asi sabar dalam meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan segala macam perbuatan kemaksiatan. Kemudian setelah itu wasbir ala ma asabak sabarlah kamu terhadap apa yang menimpamu bersabar setelah engkau menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, lalu kemudian engkau mengajak manusia, mendakwahkan manusia agar mereka melakukannya maka sabar kamu. Sabar terhadap apa yang menimpamu sebab setiap mukmin ketika dia menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Jalla wa maka dia pasti akan menghadapi ujian yang mengharuskan dia untuk bersabar. Sabar sabar di dalam menghadapi cobaan, sabar di dalam menghadapi berbagai macam rintangan kehidupan, sabar di dalam menghadapi apa saja yang menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana prinsip-prinsip ini, kaedah-kaedah ini juga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd pada ayat yang ke-19 hingga 22. Allah Jalla wa berfirman, "Innama yatadhakkaru ulul albab." الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar. Dari ayat yang ke-19 hingga 22 dari ar Ra'd. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengumpulkan di dalam ayat ini sifat-sifat yang berkaitan dengan pendirian Islam dan iman. Sesungguhnya yang mendapatkan peringatan dari ayat-ayat Allah itu adalah ulul albab. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu. Siapa mereka itu? Maka diterangkan oleh Allah Jalla wa'ala sifat-sifat ulul albab itu siapa? Apa saja yang mereka miliki dari sifat-sifat yang mulia itu? Allah Azza wa Jalla menjelaskan, "Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq." Yaitu orang-orang yang senantiasa menunaikan janji mereka kepada Allah dan mereka tidak membatalkan perjanjian itu. Setiap hamba pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia melupakannya, namun mereka pernah berjanji. Di sana ada ahdul mitsaq. Bahwa mereka berjanji di hadapan Allah untuk menjalankan perintahnya untuk meninggalkan larangannya, untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kekufuran. Maka ulul albab adalah mereka yang menunaikan janji ini. Janji mereka di hadapan Allah dan mereka tidak membatalkannya. Lalu sifat yang berikutnya walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka ulul albab itu adalah yang senantiasa menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung. Apa yang diperintahkan Allah untuk disambung? Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk menyambung apa yang disambung itu mencakup agama ini secara menyeluruh. Yang zahirnya dan yang batinnya. Baik yang berkaitan dengan hakullah, hak Allah atau yang berkaitan dengan hak makhluknya, hak hambanya. Maka ulul albab al-mu'minun mereka menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung. Menyambung hubungan dengan Allah. Itu termasuk yang diperintahkan. Dengan senantiasa beribadah hanya kepada Allah Jalla wa ala semata. Tidak menyekutukan Allah dalam beribadah menegakkan ketaatan kepadanya, kembali kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, cinta kepada Allah, rasa takut dan berharap hanya kepada Allah, bertobat kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa segala kenikmatan yang dia rasakan dalam kehidupan ini seluruhnya datangnya dari Allah dan mengakui akan kelemahan kita sebagai hamba Allah yang penuh kekurangan yang banyak melakukan kesalahan dan perbuatan dosa yang mengharuskan kita untuk senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebagaimana termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung adalah senantiasa menyambung hubungan kita dengan Rasulullah dengan cara beriman kepadanya, membenarkan apa yang dia beritakan, berhukum dengan hukumnya dalam segala hal, ridha dengan hukum dan ketetapannya. Lebih mendahulukan cinta kita kepada Rasulullah daripada kecintaan kita kepada diri sendiri. Daripada kecintaan kita kepada anak, orang tua, istri, dan yang lainnya, seluruh manusia. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang kalian Hingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan bahkan seluruh manusia. Sebagaimana termasuk yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita menyambung hubungan. Adalah hubungan kita dengan orang tua. Hubungan kita dengan kerabat-kerabat kita. Kita diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain dan kita diperintahkan untuk menyambung tali silaturahmi. Maka ini semua termasuk yang diperintahkan untuk kita menyambungnya. Demikian pula menyambung hubungan kita dengan istri-istri kita dengan menegakkan hak-hak mereka dan bergaul dengan mereka dengan cara yang baik wa bil ma'ruf bergaulah kalian dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf kita juga diperintahkan untuk menyambung hubungan yang baik dengan anak-anak kita di mana kita bertanggung jawab untuk mengarahkan mereka kepada kebaikan, menyelamatkan mereka dari api neraka dengan mengajarkan iman dan ilmu kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Mengajarkan kepada mereka ilmu, ajarkan kepada mereka tauhid, ajarkan kepada mereka syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga diperintahkan untuk menyambung hubungan baik dengan para tetangga. Dalam surah An-Nisa ada sebuah ayat yang disebut ayatul huquqil asyarah. Ayat yang berkaitan dengan sepuluh hak. Wa'budullah wa la tushirku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wa binis sabil wa ma malakat aimanukum. Diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Lalu berbakti kepada kedua orang tua berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan yang jauh. Dan seterusnya yang kita diperintahkan untuk menyambung hubungan baik dengan mereka. Lalu kemudian termasuk di antara sifat ulul albab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan ayat ini wa yakhshawna rabbahum dan mereka senantiasa memiliki khasyah rasa takut kepada Rabb mereka dan mereka takut akan buruknya hari penghisaban pada yaumul qiyamah karena mereka takut kepada Allah maka mereka pun menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim kemudian disebutkan di antara sifat ulul albab adalah mereka senantiasa bersabar bukan sekedar bersabar kesabaran mereka itu karena mencari ridha Allah mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala ada orang yang bersabar, ya karena itu sudah menjadi tabiatnya. Dia sudah terbiasa bersabar. Dia sudah terbiasa merasakan pahit getirnya kehidupan dunia ini. Maka itu tidak mendapatkan keutamaan. Yang mendapatkan keutamaan adalah orang-orang yang bersabar karena mengharapkan wajah Allah Jalla wa'ala. Dan tidak meraih ridho Allah tabaraka wa taala. Kemudian disebutkan dari sifat mereka wa aqamus salah, mereka menegakkan salat, mereka senantiasa berinfak dari rezeki yang Allah berikan pada mereka, apakah secara diam-diam, secara rahasia atau terang-terangan. Yang jelas mereka ikhlas dalam berinfak. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah dan mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Mereka tidak membalas keburukan dengan keburukan. Namun mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Mereka senantiasa berbuat baik. Bahkan kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Subhanallah. Maka mereka-mereka ini. Apa yang mereka raih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika lahum uqbaddar mereka itulah orang-orang yang akan meraih akibat yang terbaik dalam kehidupan akhirah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang meraih kemuliaan maka ini disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan maqamatul Islam wal iman ya sifat-sifat Islam Sifat-sifat iman terkumpul dalam sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini bagi ulul albab. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita terangkan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته